Dalam seri ke-359 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Lilinur Indesari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. perubahan yang terjadi atas diri Arya Kamandanu. Wajah Arya Kamandanu menjadi tegang, pandangannya memancarkan cahaya kemerah-merahan, dan lehernya bersisik. Empu Lunggah segera sadar bahwa Arya Kamandanu bisa menjadi makhluk yang sangat berbahaya kalau dia tidak segera bertindak. Karena itu, Empu Lunggah tidak menunggu lebih lama lagi. Dia segera melompat, tangan kanannya terangkat tinggi ke udara, kemudian mengayun bola ke arah punggung Arya Kamandanu. aku segera bertindak, kasihan Angger Kamandan. Tapi kalau tidak segera aku buat pingsan, dia bisa menjadi berbahaya sekali. Baiklah, aku tidak boleh lama-lama berada di tempat ini. Aku akan segera membawanya pulang ke Gedung Peluk. Kembali Empu Lunggah mempopong tubuh Arya Kamandanu. Kemudian pada saat Fajar hampir menyingsing, Orang tua itu sudah berlari-lari mengitari kaki gunung penanggungan yang berbukit-bukit. Cinggan? Ya. Adik lu Uh, eh, benarkah apa yang kulihat ini? Kau tidak salah, Kakang. Sekarang kau telah kembali berada di Gedung Peluk. Semalam ayahku membawamu, entah dari mana. Kau digotong-gotong dalam keadaan pingsan. <sighs> Pakaianmu kotor sekali, Kakang. Pakaianmu kotor dan lusuh. Apakah kau tidak ingin berganti pakaian? Biarkan dulu adik lo. Tubuhku masih terasa sangat lemah. Juga pikiranku belum tenang. Kalau begitu, kau harus istirahat, Kakang. Oh ya, apakah kau tidak ingin makan sedikit? Uh, aku baru merasa sekarang. Aku memang agak lapar. Nah, kalau begitu tunggu sebentar ya. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tunggu sebentar ya, Kakang. Luh Jinggan bergegas meninggalkan ruangan tidur Arya Kamandanu. Sementara Arya Kamandanu masih terbaring sambil merenungkan peristiwa-peristiwa yang baru saja dialaminya. Tak lama kemudian, Luh Jinggan sudah kembali lagi dengan membawa semangkok bubur manis. Aku membuat bubur manis. Makanlah, Kakang. Makanlah sedikit. Oh, tidak, tidak usah. Kau tidak usah bangun. Biarlah aku yang akan menyuapimu. Kau berbaring saja di situ. Aku bisa makan sendiri, adik Lu. Iya, aku tahu. Tapi Aku ingin menyuapimu. Kau mau bukan? Aku menyuapimu. Nah, bukalah mulutmu, Kakang. Di samping manis, bubur ini juga gurih karena aku masak dengan santan kelapa. Kau baik sekali padaku, adikku. Terima kasih atas kebaikanmu. <laughs> Sudahlah, Kakang. Aku senang melakukannya kok. Ayo, makanlah. Kau harus menghabiskan bubur satu mangkuk ini ya. Sebenarnya Arya Kamandanu merasa risih tapi dia tidak ingin mengecewakan hati gadis itu. Karena itu dia menurut saja ketika Luh Jinggan menyuapinya bubur manis. Kamu ah, kau memperlakukan aku seperti seorang bayi adik Lu. Kau memang bayi, Kakang. Bayi yang besar sekali. <laughs> Ayolah, Kakang. Kau harus menghabiskannya ya. Dan setelah itu, aku sudah menyiapkan minuman untukmu. Air rebusan asam gunung ini sangat baik untuk memulihkan tenagamu. Janganlah mengganggu Angger Kamandanu. Biarkan Angger Kamandanu istirahat, Dok. Siapa yang mengganggu, Ayah? Lihatlah, aku telah menyuapinya dengan bubur manis. Lihat saja, Kakang Kamandanu telah menghabiskan satu mangkuk penuh bubur manis. Siapa yang mengganggu? Oh, <laughs> maafkan anak saya ini, Ger. Dia memang nakal. Keinginannya macam-macam saja. Tidak apa-apa, Lungga. Adik lu seorang gadis yang baik. Nah, kakang, sekarang minumlah kasih adik lo. Nah, hmm. sebentar lagi pasti tubuhmu akan menjadi kuat kembali, Kakang. Sekarang biarkan aku ke belakang. Aku harus mencuci perabotan-perabotan ini. Mungkin ayah ingin berbicara denganmu. Luh Jinggan kemudian memungut perabotan dan membawanya keluar ruangan. Ruangan menjadi hening sejenak. Arya Kamandanu masih terbaring di atas tempat tidurnya. Empu Lunggah duduk di tepi pembaringan. Ah, ada yang ingin saya ketahui, Ger. Dapatkah Angger Kamandanu menjelaskannya? Soal apakah, Bapak Lungga? Soal gejala-gejala aneh itu. Saya khawatir Angger Kamandanu kambuh kembali. Apa sebenarnya yang Angger rasakan? Entahlah, Bapak Lungga. Saya sendiri tidak begitu jelas. Saya hanya merasakan gejala-gejalanya. Nah, bagaimana rasanya, Angger? Dalam keadaan wajar seperti ini, saya merasa cukup sehat. Saya tidak merasa mempunyai kelainan apa-apa. Tapi entahlah, tiba-tiba saja semuanya bisa berubah. Saya dapat merasakan gejala-gejalanya. Pertama kali saya merasakan jantung saya berdegup dengan kencang. Kemudian disusul suara gemuruh di dalam dada. Saat berikutnya saya merasakan leher saya menjadi sangat nyeri. Kemudian mata saya menjadi panas. Panas dan berair. Dan jika gejala-gejala itu sudah muncul, saya menjadi hilang keseimbangan. Saya tidak dapat mengendalikannya lagi. Napas saya menjadi sesak dan tiba-tiba suara saya hilang. Saya ingin berteriak, tapi rasanya lidah saya lengket di langit-langit mulut. Akhirnya saya hanya bisa menggeram, menggeram atau meraung-raung.